Sekarang kita masuk pada kisah yang berikutnya, kisah yang kelima. Kisah yang kelima kisah seorang nabi dari nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan mungkin nama beliau ini jarang sangat jarang didengar namun beliau memiliki kisah yang ajib yaitu Nabi Sya'ya ibnu Amsiyah Nabi Sya'ya ibnu Amsiyah seorang nabi dari kalangan Bani Israel Disebutkan ceritanya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah beliau menukilkan dari Muhammad Ibnu Ishaq. Qala rahimahullahu taala berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan tentang nabi ini Syu'ya Ibnu Amsiyah. Nabi ini khonafidin azakumullah memiliki cerita yang mirip dengan ceritanya Nabiullah Yahya Ibnu Zakaria alaihi wassalatu wassalam mirip dengan beliau. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala Muhammad ibnu Ishaq, berkata Muhammad ibnu Ishaq, wa kana qabla Zakaria wa Yahya. Dulu hiduplah seorang nabi sebelum Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ini zamannya jauh sebelum Zakaria dan Yahya alaihi wassalatu wassalam. وهو ممن بشر بعيسى ومحمد alaihi السلام dan beliau termasuk di antara nabi yang memberitakan kepada kaumnya akan diutusnya Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakni Nabi kita Muhammad itu penyebutannya sudah ada di zaman-zaman nabi terdahulu memberitahu kepada umatnya bahwasanya akan ada nanti nabi penutup akhir zaman. وكان في زمانه ملك اسمه حزقيا على بني إسرائيل ببلاد ببلاد بيت المقدس Beliau ini hidup di sebuah masa pemerintahan seorang raja. Raja yang bernama Hizqiyah. Raja Bani Israel yang memerintah kota Baitul Maqdis. وكان سامعا مطيعا لشعياء فيما يأمره به وينهاه عنه من المصالح dan Hizqiyah ini raja ini itu sangat mendengarkan dan sangat mematuhi apa yang diucapkan oleh Nabi Syia. Yang mengomong A diikuti, ngomong B diikuti. Kalau dia melarang ini diikuti. Wahakata. وكانت الأجداث قد عظمت في بني إسرائيل dan perkara-perkara besar telah terjadi di kalangan Bani Israel. Jadi banyak sekali pemberontakan-pemberontakan atau ketidaknyamanan dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Hizqiyah. Karena ada beberapa oknum yang mereka merusak, merusak. Famarubal Malik Ternyata ketika itu sang raja jatuh sakit. Ini raja adil. Rajanya ini raja yang adil, raja yang muslim, dan raja yang saleh dan dia menjadikan Nabi Syu'ya itu sebagai penasihatnya. Suatu ketika beliau jatuh sakit. Dalam keadaan rakyat ketika itu Bani Israel sedang ditimpa berbagai jenis musibah dan perkara-perkara besar. Wa kharajat fi rijlihi sampai keluar dari kaki beliau kurhak yakni semacam luka luka yang sangat parah mungkin kalau kita bahasakan seperti orang sekarang itu sakit diabetes ya sakit gula yang menyebabkan ada kebusukan di kakinya wa qasada baital maqdis maliku babil fi zaman ternyata pada masa-masa sakitnya sang raja beliau dikagetkan dengan serangan yang akan diluncurkan oleh Raja Babil pada masa itu. Wahuwa Sanharib, raja yang bernama Sanharib. Qala Ibnu Ishaq fi sitti ma'ati al rayah wa faza'an nasu faza'an al shadida. Sanharib ini raja Babil membawa pasukan sekitar 600 ribu pasukan untuk menyerang Baitul Maqdis. Ketika itu rakyat Baitul Maqdis yang dipimpin oleh Hizqiyah mereka dikagetkan dan digemparkan oleh khabar penyerangan raja ini. Kalau Harith ini raja yang zalim, raja yang kafir, raja yang kejam dan dia hendak mengambil alih Baitul Baitul Maqdis. Ketika itu sang raja kondisinya sakit Waqala al-malik lin-nabi syu'ya. Maka sang raja pun bertanya kepada Nabi Syu'ya. Mada auhallahu ilaika min amri sanharib bajunudi. Wahai Nabi, apakah Allah memberikan kepadamu wahyu tentang sanhari dan bala tentaranya? Yakni apakah Allah memberikan wahyu kepadamu bahwasanya mereka akan demikian demikian atau atau bagaimana? Apakah ada khabar dari langit? Qala maka Nabi Syu'ya mengatakan lam yuha ilayya fihim syai'un ba'du. Sampai saat ini saya masih belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala perihal kedatangan raja yang paling ini. Jadi sampai saat ini saya belum punya apa-apa, belum punya wahyu. Sang raja pun tidak memiliki ke, apa namanya jalan keluar yang lain dalam keadaan beliau ketika itu sakit. Thumma nazala alaihi bil amri lil malik Huzqiyah. Ternyata tidak lama kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Syu'aib. Isi wahyu tersebut adalah memerintah adanya titah perintah untuk Raja Hizqiyah. Apa perintahnya? Bi ayyusiya wa yastakhlifa ala mulkihi man yasha fa innahu qad ajaluh. Allah memberikan wahyu kepada nabi ini untuk memberitahukan sang raja bahwasanya dinasihatkan kepada sang raja untuk segera mencari pengganti, mencari pengganti yang bisa menggantikan posisinya sebagai raja karena ajalnya telah dekat. Yakni Allah memberikan wahyu kepada nabi tersebut bahwasanya raja ini sebentar lagi akan akan mati. Falamma akhbarahu bidzalik ketika sang raja mendapatkan wahyu seperti ini, akbal al malik al qiblah. Maka sang raja pun menghadap ke arah kiblat. Fasalla, beliau pun salat. Wasabbaha, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wada'a, beliau berdoa, wabaka dan beliau menangis dalam berdoa. Faqal wa huwa yabki wa yatadarra ila Allah azza wa jal biqalbin mukhlis wa tawakkulin wa sabrin. Ketika itu sang raja dalam kondisi yang sangat sedih, beliau menangis dan beliau betul-betul menundukkan dirinya di hadapan Allah, beliau menghadirkan dan mengkonsentrasikan hatinya dengan penuh ketergantungan dan kesabaran, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni sudah kondisinya juga sakit, khobar tentang kedatangan raja yang zalim Sanharib sudah dekat akan menghancurkan Baitul Maqdis dan dia juga akan dibunuh ya dan Allah mewahyukan dia untuk segera mencari pengganti dan dia sebentar lagi akan mati maka beliau pun berdoa di tengah-tengah sempitnya keadaan ketika itu. Beliau mengatakan, Allahumma rabbal arba. Ya Allah, Rabb segala sesuatu yang ada. Wa ilahul aliha. Tuhan dari semua sesembahan yang ada. Ya Rahman, Ya Rahim. wahidat yang pengasih, lagi penyayang. Ya man la ta'khuduhu sinatu wa la wahidat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Udhkurni bi'ilmi wa fi'li wa husni qada'i ala bani Israel. Ya Allah, Engkau telah mengetahui tentang diriku, mengetahui tentang pemerintahanku, dan Engkau mengetahui bagaimanakah kebijaksanaanku atas bani Israel. Wadalika kulluh kana mink. Itu semua berkat bimbingan darimu. Fa anta a'lamu bihi min nafsi sirri wa i'lani lak maka engkau lebih tahu tentang keadaan Bani Israel daripada diriku. Rahasia dan apa yang aku nampakkan semuanya milikmu. Yakni sang nabi tidak memiliki pilihan siapa yang bisa menggantikan kedudukan. Karena memang sang raja, eh, sang raja, sang raja tidak memiliki pilihan siapa yang bisa menggantikan kedudukannya. Karena memang raja ini adalah raja yang adil dan dia tidak mendapati ada yang bisa menggantikan posisinya untuk memerintah Bani Israel. Maka beliau pun berdoa dengan doa seperti ini. Semua urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah bagaimana apa enaknya diserahkan kepada Allah. Kala Ibnu Katsir mengatakan, "Fastajaballahu lah." Ternyata Allah mengabulkan doa raja tersebut. Wa rahimah dan Allah mengasihi raja tersebut. Wa ahallahu ila Syu'ya. Maka Allah memberikan wahyu untuk yang kedua kalinya kepada Nabi Syu'ya. Ayyubashirahu. Untuk memberikan kabar gembira kepada raja tersebut. Bi annahu qad rahima buka'ah. Allah telah mendengar tangisannya. Wa qad akhara fi ajalih 15 sanatan dan Allah menunda kematiannya sampai 15 tahun ke depan wa anjahu min aduwihi sanharib dan Allah akan memenangkan beliau di atas musuhnya yaitu raja Sanharib diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran doa yang beliau baca ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma qala lahu dhalik ketika nabi tersebut memberitakan kabar gembira ini kepada sang raja, zahaba minhul wajah. Ternyata seketika itu pula rasa sakitnya hilang ya yakni rasa sakit yang dia rasakan hilang yakni saking gembiranya wangkata anhu wal huzn hilang semua kesedihan yang ada pada beliau wa kharra sajidan dan beliau langsung sujud wa qala fi sujudih dan beliau berdoa dalam sujudnya Allahumma anta ladzi tu'til mulka man tasha ya Allah lah zat yang memberikan kerajaan kepada yang engkau kehendaki wa tanzi'uhu mimman tasha engkau mengambil kerajaan itu dari orang yang engkau kehendaki wa tu'izzu man tasha engkau mengangkat derajat orang yang engkau kehendaki wa tuzillu man tasha dan merendahkan orang-orang yang engkau kehendaki alimul ghaibi wasyahadah engkau adalah zat yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan yang nampak antal awal wal akhir wal zahir wal batin. Engkau adalah zat yang maha awal, zat yang maha akhir, zat yang maha zahir dan zat yang maha batin. Wa anta tarham, engkau adalah zat yang menyayangi makhluknya. Wa tastajibu da'watal muttarin dan engkau telah mengabulkan doa dari orang yang terpaksa. Falamma rafa'a ra'sah ketika sang raja ini mengangkat kepalanya selesai dari doa sujudnya auhallahu ila syi'ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Syi'ya untuk yang ketiga kalinya. Ayyamurahu ayyakhudha ma'atin. Beliau diminta untuk mengambil air yang diperas dari buah tin. Fayaj'aluhu ala qurhatih. Kemudian air tersebut diusapkan di atas luka yang ada di kakinya fayashfa wa yusbiha qad supaya luka tersebut sembuh Fafa'ala dari, Maka raja pun menuruti perintah tersebut. Dia mengambil buah tin yang diperintahkan, kemudian dimasak, diambil airnya, kemudian dioleskan pada lukanya, fasyafiyah. Maka ternyata luka itu langsung sembuh. Bukan hanya itu. Wa arsalallah ala jaisisan harib al-maut Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kematian kepada pasukan Sanharib yang jumlahnya 600 ribu pasukan yang sudah berangkat dari Babil menuju Baitul Maqdis semuanya langsung dimatikan oleh Allah. Kayak saklar lampu ya ikhwan, ya. Sekali pencet berapa ratus lampu mati, ya. Allah Taala tetapkan mutu mati semua. wa qad halaku di waktu pagi ternyata mereka semuanya sudah mati. Tidur tidak kembali 600 ribu pasukan. Siwa harib, wa khamsatun min ashabihi minhum nasr. Ya, kecuali raja ini Jadi Allah sengaja ya menyisakan beberapa orang saja. 600 ribu pasukan dimatikan oleh Allah, disisakan cuma 6. Salah satunya Raja Sanharib. Fa'arsala maliku Bani Israel. Maka Raja Bani Israel, yaitu Hizqiyah, mengirim pasukan untuk menangkap Sanharib. Sudah kirim beberapa pasukan, tangkap dia. Sudah tidak berdaya dia. Baca abihim. Maka enam orang ini pun dihadapkan di kerajaan Baitul Maqdis. Baca fil aghlal. Semuanya diikat jadi satu fil bilad kemudian diarak rame-rame mengelilingi kota Baitul Maqdis dipermalukan oleh raja Hizqiyah ala wajhi tangkil bihim wal ihanati lahum untuk menghukum mereka dan merendahkan mereka ini raja yang dolim mau mengambil alih Baitul Maqdis layak mendapatkan hukuman seperti ini ya diikat jadi satu diarak rame-rame kayak kambing Sab'ina yauman selama 70 hari. Ya, 70 hari. Yakni berapa bulan itu? Ya. Dua bulan lebih 10 hari ya lontang lantung di jalan ya kul yut yut'imu kulla wahidin minhum kulla yawmin raghifain min sya'ir thumma awda'ahum as-sijn mereka diarak selama 70 hari, setiap harinya mereka hanya mendapatkan konsumsi dua roti saja. yakni dua apa namanya dua roti dari gandum saja. Masing-masing orang dapat jatah dua roti sehari. Kemudian setelah itu mereka diceploskan ke dalam penjara. Selesai. Ya, nah sang raja sembuh dari penyakitnya, kerajaan tetap beliau perintah, Raja San yang zalim lagi kejam itu pun berhasil dipegang tanpa adanya perlawanan ya wa auhallahu taala ila syu'ya kemudian setelah itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Syu'ya ayyamurul malik birsalihim ila biladihim Allah memerintahkan sang raja untuk melepas raja San dengan teman-temannya itu dan dikembalikan ke negeri asalnya untuk apa liyunziru qaumahum ma qad halla bihim agar raja Sanharib ini memperingatkan orang-orang yang ada di sana tentang apa yang dilakukan oleh raja Hizqiyah yakni agar yang ada di sana itu takut ya, saya bawa pasukan 600 ribu orang belum sampai tempat mati semua ya belum waktunya sudah kada luar sah. mereka sudah mati semua dan saya cuma ada beberapa orang saja saya diperlakukan seperti ini seperti itu di arah 70 hari dimasukkan ke penjara wail akhir agar kaumnya merasa takut kemudian sang raja pun menuruti dilepas mereka semua dipulangkan ke Babil bawa ke sana falamma raja'u ketika mereka sudah sampai di Babil jama'a sanharibu qaumah maka Raja Sanharib memanggil seluruh kaumnya yang masih tersisa. Wah, akhbarahum bima qad min amrihim dan dia pun bercerita ya tentang kejadian yang dia alami bersama dengan Raja Hizqiyah. Waduh, kita rugi besar bahwa pasukan banyak 600 ribu orang mati sia-sia. Ya, sampai di sana kita diarak 70 hari, sehari dikasih makan dua kali, itu pun satu potong roti. Ya, ya sedih. Habis itu dimasukkan penjara lagi. Waduh, maka tukang-tukang sihir dan para dukun yang ada di kerajaan Babil ketika itu memberikan nasihat kepada Sanharib. Inna qad an wa anbiya'ihim. Itu kan? Tuh kan? Kan sebelumnya sudah kita kasih tahu sama inti wahai Sanharib, ya, bagaimanakah rob mereka dan nabi-nabi mereka. Mereka punya rob, ya punya nabi yang sudah dijamin bagaimana kesaktian mereka. Nah, kamu cuma punya kita-kita tok gini ya. Ya. <laughs> Kalau ada dan engkau tidak mentaati perintah kami. Jadi Sanharib ketika memiliki rencana untuk menyerang Baitul Maqdis sudah dihalangi oleh para dukun-dukunnya. Hati-hati, jangan menyerang Baitul Maqdis. Itu kota suci yang melindungi bukan orang, tapi Rob ya, Rob sejagat alam kita ini siapa? Mau lawan mereka, tapi tidak peduli sama hari. Wahyu ummatan la yastati'uha ahadun min rabbihim. Ya, raja Baitul Maqdis dengan kaumnya itu adalah sebuah umat yang tidak ada yang mampu untuk mengalahkannya. Fakana amrusan harib mimma khawafahumullahu bih. Maka kejadian yang menimpa San Sanharib diambil pelajaran oleh kaumnya mereka pun menjadi takut untuk mendatangi Baitul Maqdis segan dengan Raja Hizqiyah Thumma mata Sanharib ba'da sab'i sinin ternyata umurnya tidak panjang tujuh tahun tujuh tahun lewat Harib pun tewas ya mati dia Kala Ibnu Ishaq berkata Ibnu Ishaq ternyata setelah San Harib meninggal tidak lama setelah itu sang raja Hizqiyah pun meninggal. Summa kemudian lama mata Hizqiyah maliku Bani Israel. Ketika raja Hizqiyah meninggal penguasa Bani Israel. Maroha amruhum ternyata rakyat Bani Israel pun berubah. Waktalatat ahdathuhum dan akhirnya kejadian-kejadian besar yang ada di Bani Israel terulang kembali wa kathura syarruhum dan kejelekan mereka pun merata ya pemberontakan ada di mana-mana kerusakan yang ada di Baitul Maqdis di mana-mana setelah kematian Raja Hizqia fa Allah ila Syu'ya tinggal nabinya penasihatnya masih hidup Nabi Syu'ya maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Syu'ya فقام فيهم فوعظهم وذكرهم وأخبرهم عن الله بما هو أهله maka Nabi شعيا من mentaati perintah Allah dia pun berdiri di hadapan seluruh Bani Israel kemudian berceramah berpidato memperingatkan mereka ya jangan kalian berbuat yang macam-macam jangan kalian merusak negara kembali seperti dulu wa ila akhirnya wa antarahum ba'sa wa iqabah in khalafu wa kadzabu. Dan Nabi ini pun memperingatkan Bani Israel, siapa saja yang menyelisih perintahnya, maka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ya namanya Bani Israel terkenal ngeyel ya falamma faragha min maqalatih setelah nabi ini ceramah jadi berpidato ceramah panjang lebar ya, ngasih tahu kepada Bani Sa'id biar balik lagi, jangan merusak. Ternyata setelah dia ceramah, adau alaihi. Ternyata orang-orang yang ada di situ mereka pun berbuat semena-mena terhadap nabi itu. Wa Kemudian mereka mengejar nabi ini untuk dibantai rame-rame. Faharaba maka Nabi ini pun lari ya dikejar sak kampung ya Pak dikejar orang sak Baitul Maqdis maka beliau pun lari menyelamatkan dirinya famarra bisyajarah ketika itu beliau melewati sebuah pohon falakat lahu ternyata pohon ini terbuka kayak pintu untuk beliau sembunyi fadakhala kemudian Nabi ini pun masuk di dalam pohon tersebut Fa'adrakahu syaitan. Ternyata iblis mengejar Nabi ini. Fa'akhada bihudubati thawbih. Maka syaitan ini pun mengambil satu bagian dari bajunya. Ditarik ya. Fa'abrazaha. Kemudian ditaruh di luar. Ya ini pohonnya kita akan buka. Nabi Hizkia masuk, syaitan dari belakang ngambil bajunya. Ketika pohonnya nutup, kelihatan bajunya. Ya, kelihatan bajunya. Falamma ra'au dalik ketika kaum Bani Israel melihat ada salah satu bagian baju di pohon tersebut, mereka tahu ada yang sembunyi di balik pohon, di dalam pohon ini, bukan di balik, di dalam pohon ini. Ja'u bil minshar, Akhirnya mereka mengambil gergaji. Ayo, datang gergaji. Fawada'uhu ala syajarah. Kemudian mereka meletakkan gergaji itu di atas pohon fanasharuha wa nasharuhu ma'aha fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un maka mereka pun menggergaji pohon itu terbelah menjadi dua Nabi Syu'ya pun terbelah menjadi dua maka inna lillah wa inna ilaihi raji'un selesai kisah dan riwayat kehidupan Nabi Syu'ya ibnu Amsiya alaihi salatu wassalam selesai Adapun faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini yang pertama barakatul imamil adil barokahnya pemimpin yang adil ya al imam malik rahimahullah pernah mengatakan annas tabi'un li sultanihim manusia itu mengikuti raja dan penguasa-penguasa mereka kalau rajanya itu adil rajanya itu saleh rajanya itu bijak memerintahkan memerintah kerajaan dengan kebijakan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala rakyat itu akan menjadi makmur baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kata Allah negeri yang baik dan Rob yang maha pengampun yakni semuanya itu akan tentram akan sejahtera disebutkan dalam kisahnya Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz Beliau masih memiliki nasab dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ya. Dan beliau adalah seorang pemimpin yang adil. Pernah disebutkan sebelum beliau menjabat menjadi khalifah, ketika beliau masih kecil, ketika itu beliau bertemu dengan sahabat Ibnu Umar. Beliau bertemu dengan sahabat Ibnu Umar. Maka dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, aku ingin seperti abinya Abdullah bin Umar yakni seperti sahabat Umar ibnu Khattab ternyata beliau menjadi seorang khalifah dan beliau memerintahkan dengan yang, dengan pemerintahan yang adil seperti Umar ibnu Khattab bahkan ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai khalifah yang kelima setelah empat khulafa ar-rasyidin. Ketika di zaman beliau ada seorang pengembala kambing, itu melihat kambingnya itu main-main dengan serigala serigalanya tidak makan, tapi malah main-main dengan kambingnya. Saking apanya? Saking amannya. Sampai rasa aman itu pun di, dirasakan oleh bangsa hewan. Suatu hari. Suatu hari pengembala ini melihat kok ternyata ada seekor serigala yang menyerang salah satu kambingnya. Diserang dimakan. Kaget dia. Loh, gak biasanya. Biasanya ayam main-main itu ya bersama-sama makan rumput eh makan rumput eh, ya dimain sama-sama serigala sama kambingnya ya kok tiba-tiba dimakan sama dia ternyata terdengar khobar bahwasanya bahwasanya Umar bin Abdul Aziz Ibnu Abdul Aziz meninggal dunia ketika belum meninggal terjadi seperti itu barokahnya imam yang adil Imam Fudail bin ayat Fudail bin ayat beliau pernah mengatakan laukana indi da'watun mustajabah la ta'atul sufa. Kalau seandainya saya memiliki satu doa yang dijamin akan dikabulkan, akan akan saya berikan kepada ke kepenguasa. ini kalau saya punya doa yang dijamin mustajab dan makbulnya, saya akan doakan kebaikan kepada penguasa. Karena kalau penguasa itu baik, seluruh rakyatnya juga akan akan baik. Namun sebaliknya, kalau rajanya itu jahat, rajanya itu kejam, rajanya itu zalim, maka rakyatnya pun tidak jauh seperti penguasanya. Pernah disebutkan asar dari sahabat Ibnu Umar. Namun yuntur fi hati perlu ditinjau apakah sesuai atau tidak. Orang-orang Kufah yang ketika itu dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang raja yang dikenal kezalimannya, ya. Mereka pernah datang kepada sahabat Ibnu Umar dan mengeluh, "Kenapa kok kita dikasih pemimpin kayak Hajjaj bin Yusuf?" raja yang betul-betul zalim, sangat gampang membunuh orang, bahkan tidak segan-segan membunuh para ulama. Banyak sekali para ulama yang mati di tangan Hajjaj Ibnu Yusuf, apalagi setelah ada pemberontakan Abdurrahman ibn Ash'af kepada Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Mereka mengeluh kepada sahabat Ibnu Umar, kepiye ya, raja kita ini Hajjaj Hajjaj ini ya gitu, ya sedikit-sedikit sembelah, sedikit-sedikit bunuh orang, bingung kita. Maka sahabat Ibnu Umar memberikan nasihat kepada mereka. Dulu dia menceritakan, beliau menceritakan, dulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam kita merasakan kedamaian. Kita merasakan ketentraman. Kenapa? Karena rakyat ketika itu adalah kita, para sahabat. Yang taat kepada penguasanya, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kepada kita pemimpin seperti Rasul alaihi salatu wasallam. Sedangkan kalian orang yang suka berontak, ya, tidak mau menurut menuruti ucapan pemerintah, ya sudah, ya itu pemerintahnya Hajjaj bin Yusuf as Karena memang ahlu Kufah itu dikenal sebagai kaum Khawarij, suka memberontak penguasa. Ada penguasa diangkat tidak senang sedikit gulingkan kudeta rame-rame wa ila akhiri maka Allah menguji mereka dengan ditunjuknya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi sebagai pemimpin mereka tidak berkutik termasuk di antara faedah kisah ini adalah barakatul ittiba' bi nabiyyin min anbiya'illah barokahnya mengikuti nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala seperti raja ini ya dia menjadikan nabi Syu'ya sebagai penasihat ngomong apa dilakukan Oh ini jangan tinggalkan. Kenapa? Karena dia tahu ini penasihat yang langsung mendapatkan wahyu dari dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memerintah kerajaan ketika itu beliau nabi dan langsung mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah ittiba dengan nabi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara faedah kisah ini adalah al hattu 'ala ittiqadil jalis salih la siyama fi tadbir al-mulk anjuran untuk mencari teman yang baik apalagi dalam urusan pemerintahan ya secara umum ketika kita melakukan komunikasi dan bermuamalah dengan sesama dalam Islam menganjurkan kita untuk mencari teman yang baik mencari teman yang baik tujuannya apa agar kita juga bisa menjadi baik seperti teman kita Rasulullah SAW mengatakan almaru ala dini khalil Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Kalau temannya baik, maka dia akan menjadi baik. Karena pengaruh teman itu sangat kuat. Pengaruh teman itu sangat kuat. Pergaulan itu sangat diperhitungkan dalam syariat. Kalau orang itu gaulnya dengan orang-orang saleh, bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah, maka dia insya Allah akan menjadi saleh dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka yang memiliki teman yang jelek, bergaul dengan orang-orang yang jelek, ahlul maksiat, maka tunggu saja. Dia akan menjadi orang yang sama seperti teman-teman yang jelek tersebut. Apalagi dalam urusan pemerintah. Kalau sebuah negara rajanya itu memiliki menteri-menteri yang baik, menteri-menteri yang saleh, menteri-menteri yang taat, maka insya Allah Taala kerajaan itu akan menjadi kerajaan yang makmur. Negara itu akan menjadi negara yang makmur. Sebaliknya, kalau rajanya memiliki menteri-menteri yang jelek, menteri-menteri yang suka bermaksiat, maka tunggulah kehancuran negara tersebut. Ya. Kita lihat sejarah bagaimanakah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, bagaimanakah beliau menjalani masa-masa ujian selama tiga generasi raja ketika itu beliau disiksa ya habis-habisan untuk mentaati undang-undang kufur kerajaan ketika itu. Apa sebabnya? Karena rajanya menjadikan orang-orang Mu'tazilah sebagai menteri dan penasihatnya maka akhirnya terjadilah kerusakan di mana-mana. Para ulama sunnah ditahan tidak boleh mengajar, para ahli sunnah dikucilkan, diasingkan, ahli bid'ah tersebar di mana-mana, kebid'ahan dan kerancuan dalam opini tersebar di mana-mana. Wahada fasadun azim. Dan itu merupakan kerusakan yang sangat besar. Di antara faedah kisah ini juga adalah masyru'iyatus sujud indan ni'mah disyariatkannya sujud ketika mendapatkan kenikmatan disebut dengan sujud syukur. Ternyata sujud syukur itu juga sudah pernah dicontohkan oleh umat-umat terdahulu seperti Raja Hizkiyah dan tidak diingkari oleh Raja, oleh Nabi Syekhiyah ketika Raja Hizkiyah dia apa beliau sujud tidak diingkari oleh Nabi Syekhiyah menunjukkan itu itu boleh. Itu boleh. Nah, dan syariat sujud syukur juga ada pada syariat Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk di antara faedah kisah ini adalah bayanul adab fid du'a. Adanya penjelasan adab dalam berdoa. Apa itu? Taqdimus sana qabla su'al. Memuji Allah terlebih dahulu sebelum meminta. Ini adabnya. Jadi kalau kita ingin doanya didengarkan oleh Allah, ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ya puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian setelah itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala kalau tidak ada penghalangnya, Allah taala akan memberikan dan mengabulkan permintaan hamba tersebut. Sekarang coba kita bayangkan urusan kita sekarang bukan tentang pembahasan doa kepada Allah, ya. Sekarang, seandainya antum mendatangi seorang raja atau presiden atau sebuah pemimpin, engkau hendak meminta sesuatu, minta permintaan dari raja tersebut. Apakah kita kemudian datang kepada raja itu kemudian kita mengatakan saya minta ini? Apakah kemudian apakah kita memberikan pendahuluan-pendahuluan tersebut? pendahuluan-pendahuluan kemudian setelah kita kita minta. Tentu yang kedua. Kalau yang pertama, kita datang ke kerajaan langsung kita bilang, "Eh raja, saya minta ini." Ini dianggap tak sopan. Lancang kepada raja. Ya toh? Tapi kalau ada pendahuluan-pendahuluannya, wahai raja yang baik, raja yang bijak, raja yang adil. Terus pokoknya dipuji setinggi langit ya, sampai mungkin rajanya lebih tinggi dari kerajaannya. Dilihat ya, setelah itu baru kemudian dia minta, maka insya Allah belum keluar dari pintu kerajaan sudah dapat apa yang dia inginkan dikasih sama raja. Itu raja dunia, raja dunia. Fala tadribu lillahil amsal dan janganlah engkau samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Pemimpin atau raja seluruh jagat alam, ya, Rob dari semua makhluk yang ada Ketika kita meminta kepada Allah, maka berilah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala sebelum meminta. Seperti raja ya, seperti raja ini Ketika beliau sudah terpaksa tidak memiliki jalan keluar, kemudian digantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pun menyebutkan nama-nama Allah, memuji-memuji Allah, kemudian setelah itu beliau meminta. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara faedah daripada kisah ini adalah Barakatut tin. Barakatu at-tin. Barokahnya buah-buah tin dan bisa dijadikan sebagai obat dan jamu. Nah, sebagian dalam kisah ini langsung nas dari langit ya memberitakan sang raja untuk mengambil buah tin diambil airnya dioleskan di di badannya yang sakit insya Allah akan sembuh biiznillah jadi penyebutan watin wa zaitun di dalam Al-Qur'an itu sangat tepat, ya. Penyebutan watin wa zaitun di dalam Al-Qur'an itu sangat tepat. Dua makanan atau dua buah yang memiliki manfaat. Buah zaitun jangan ditanya lagi, sudah masyhur. Buah tin juga tidak kalah dengan buah zaitun. Dan masih banyak lagi faedah dari kisah ini. Mungkin ini yang kita cukupkan adapun kisah-kisah selanjutnya maka insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Untuk pertemuan besok kita lihat. Nah, kalau tidak ada khobar libur maka Allah kita lanjut. Tapi kalau seandainya ada pemberitahuan libur ya mohon maaf mungkin besok ada urusan yang harus diselesaikan. Naktakila subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.